Dan kita baca hadis yang lengkap tentang syafaat yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, tetapi lafaz di sini adalah lafaz Imam Ahmad rahimahullah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala utiya Rasulullah sallam bilahmin. Rasulullah sallam pada suatu hari diberi daging ya ketika makan diberi daging kesukaan Rasulullah sallam. Dafa'a ilaihi min hadzira' diberikan kepadanya paha paha kambing. Wa kanat tu'jibuhu dan memang paha kambing itu yang paling disukai oleh Rasulullah sallam. Panahasa minha nasatan setelah memakan segigitan Kemudian beliau bersabda, Ana sayyidun nas yawmul qiyamah. Aku adalah sayyidnya manusia. Sesepuhnya manusia, tokoh yang dibesarkan di antara seluruh manusia. Nanti pada hari kiamat, hal tadruna lima dalik dan tahukah kalian apa sebabnya? Yajma'ullahu al-awwalin wal akhirin fi sa'idin wahid. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang yang pertama sampai orang-orang yang terakhir fi sa'idin wahid di satu tempat yang sama yaitu fil ardi ghairal ardi bumi yang bukan bumi ini yaitu bumi yang mubaddalah yang telah diganti dengan bumi yang baru yang datar hamparan lapang tidak ada gunung tidak ada lembah fayaqulu ba'dun nas li ba'd sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain Tentunya berbicaranya mereka ketika itu adalah hamsan dengan berbisik-bisik. Ala tarawna ila ma antum fih. Tidakkah kalian lihat apa yang kalian ada padanya sekarang ini? Ala tarawna ila ma qad balagakum. Apakah kalian tidak melihat dalam keadaan apa kita sekarang ini? Yani apa yang sampai kepada kalian keadaan ini? Ala tanzuruna man yashfa'alakum ila rabbikum? Tidakkah kalian mencari, melihat siapa yang bisa memberikan syafaat kepada Rabb kalian? Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din maka berkatalah sebagian manusia kepada sebagian yang lain menjawab abukum Adam. Tentunya yang pantas untuk memberikan syafaat kepada Allah adalah bapak kalian Adam alaihissalam. Fayatuna Adam. Maka mereka pun mendatangi Adam alaihissalam. Wa ya Adam, maka mereka berkata wahai Adam anta abul bashar, engkau adalah bapak seluruh manusia. Khalaqakallahu biyadih. Allah menciptakan engkau dengan tangannya dan di Adam. Sudah diterangkan kemarin pada kajian yang lalu. Wa nufiqa fika min ruhih. Dan juga sudah ditiupkan kepadamu dari ruhnya. Ruh milik Allah Subhanahu wa taala yang asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ruh yang ditiupkan kepada Adam adalah ruh-ruh yang Allah Subhanahu wa taala sudah persaksikan mereka sebelum diciptakannya. Sebelum ditiupkan kepada Adam sudah persaksikan. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kalian? Mereka menjawab bala syahidna. Tentu kami mempersaksikan. Ya ini bukan ruh Allah itu ruh dari zat Allah bukan tetapi ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau yang amral malaikata fasajadu lak engkau yang Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu dan mereka sujud menghormatimu. Fashfa' lana ila rabbik maka berikanlah kepada kami syafaat sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala ala tara ila ma nahnu fihi Tidakkah kau melihat bagaimana keadaan kami sekarang ini? Ala tara ma qad balagana. Tidakkah kau lihat apa yang sudah dicapai oleh keadaan kita sekarang ini? Fayaqulu Adam. Maka Adam pun menjawab. Inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu qat walan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Sungguh kata Adam, Robku telah marah hari ini dengan kemarahan yang beli, dia tidak pernah marah yang seperti itu sebelumnya. Dan tidak akan marah yang seperti itu setelahnya. Berarti puncak kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Innahu nahani 'ani syajara fa'asaitu. Sungguh dia melarang aku dari sebuah pohon, tetapi aku melanggarnya. Nafsi nafsi, Diriku, diriku. Idhabu ila ghairi. Pergilah kepada yang selainku. Pergilah pada yang selainku. Idhabu ila Nuh. Pergilah kalian kepada Nuh alaihi salam. Fayatuna Nuhan. Maka mereka pun mendatangi Nabi Nuh alaihi salam. Rasul pertama yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mendakwahi mereka yang terjerumus ke dalam kesyirikan yang pertama pula di muka bumi. Kesyirikan yang pertama terjadi adalah kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Fayaqulun, maka mereka berkata kepada Nuh sebagai rasul yang pertama, "Ya Nuh, anta awwalur rusul ila al-ard, ila ahli al-ard." Sammakallahu 'abdan syakura. Wahai Nuh, sesungguhnya engkau rasul pertama yang Allah utus di muka bumi. Dan Allah menamakan engkau sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur fashfa' ila rabbik maka berikan syafaat kepada kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan syafaat untuk kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala tara ila ma nahnu fi Tidakkah kau melihat bagaimana keadaan kami sekarang ini? Ala tara qad balagana? Engkau tidak lihat bagaimana kami, apa yang dicapai oleh keadaan kami sekarang ini? Fayaqulu Nuh alaihi salam. Maka Nuh berkata, "Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu walam walan yaghdab ba'dahu mithlahu." Sesungguhnya Allah telah murka hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah murka yang seperti itu setelahnya. Wa innahu kanat li da'watun da'utu biha ala qaumi dan sesungguhnya ada doa yang pernah aku ucapkan untuk kaumku. Doa yang diucapkan atas kaumku. Dan dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau untuk biasanya yang baik-baik. Ya. Sepertinya lebih tepat terjemahannya atas. Sesungguhnya ada doa yang aku ucapkan atas kaumku. Nafsi, nafsi. Apa maknanya? Maknanya Nabi Nuh alaihi salam merasa salah. Kenapa berdoa untuk membidasakan kaumnya seluruhnya? Yaitu kalimat la tadhar 'alal ardi minal kafi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan tinggalkan satu orang kafir pun di muka bumi Kalau engkau tadarhum, tinggalkan mereka atau sisakan mereka. La yalidu illa fajiran kafara tidak akan melahirkan kecuali orang yang fajir dan kafir lagi nantinya. Dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apakah kekafiran berakhir? muncul kekafiran di Jaziratul Arab yang dibawa oleh Amr bin Luhai yang dibisikkan oleh jin-jin untuk menggali berhala-berhala yang dulu zaman kaum Nuh. Artinya kembali kesirikan-kesirikan tadi. Maka Nuh menyesali dan menyatakan, "Idhabu ila ghairi nafsi nafsi diriku diriku. Sungguh aku telah berdoa dengan doa yang seperti itu kepada kaumku, membinasakan seluruhnya." Nafsi nafsi, idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian kepada Ibrahim alaihissalam. Ayatuna Ibrahim. Maka mereka pun mendatangi Ibrahim alaihissalam. فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض ألا ترى إلى ما نحن فيه kata mereka kepada Ibrahim alaihissalam wahai Ibrahim engkau nabiullah engkau kekasih Allah khalilullah wattaqada wattaqada Allah Ibrahim khalila. Allah katakan dalam Al-Quran, Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Wattaqallah Ibrahim khalila. Wahai Ibrahim, engkau Nabiullah dan Khalilullah. Dari manusia yang ada di muka bumi ini. Ala tara ila ma nahnu Tidakkah kau melihat bagaimana keadaan kami sekarang ini? Ala tara ma qad balagana. Tidakkah kau lihat bagaimana apa yang dicapai keadaan sekarang ini kepada kami? Fayaqul, maka berkatalah Ibrahim alaihissalam, "Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu." Sesungguhnya Allah telah murka hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah dia murka seperti ini sebelumnya dan juga tidak akan pernah murka seperti ini setelahnya. Wa dzakara Maka Ibrahim pun menyebutkan beberapa kedustaan yang dia lakukan alaihi salam. Tentunya Allah telah mengampuninya, tetapi seorang mukmin akan tetap gelisah dengan kesalahan-kesalahannya. Apa yang dimaksud kadabatihi? Ketika Ibrahim menghancurkan berhala-berhala dan disisakan berhala yang terbesar. Dan kemudian dikalungkan kampaknya atau alat untuk menghancurnya di leher berhala yang terbesar. Ketika ditanya man fa'ala hadza alihatina Ketika mereka bertanya, siapa yang memperlakukan seperti ini terhadap berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami? Kata mereka. Kata Ibrahim, tanyakan pada yang besar itu. Bukankah dia yang megang alatnya? Seperti ini, Ibrahim alaihissalam dalam keadaan gelisah, takut. Kalau ini menyebabkan Allah murka. Karena menyatakan dengan kesan kalau yang berbuat itu adalah berhala yang terbesar ini. Saluhum In kanu yantiqun. Kalau memang bisa bicara, tanya pada Tuhan-Tuhan kalian ini. Yang kedua adalah ketika dia menyatakan istrinya sebagai saudara. Karena waktu itu penguasanya lalim, walim, sering merampas budak-budak perempuan atau istri-istri mereka. Maka ketika ditanya, siapa? Saudara. Ukhti. Yang dimaksud tentunya Ukhti fillah. Saudaraku di jalan Allah. Bukan kakakku, bukan adikku. Istri. Tapi dikatakan ukhti. Dan demikianlah Ibrahim mengucapkan kalimat-kalimat tadi dan menyesalinya. Padahal belum bisa dikatakan dusta 100%. Tetapi beliau Alaihissalam seorang mukmin yang bertakwa, sehingga dengan kesalahan yang seperti itu saja beliau sudah terus ketakutan dan menyatakan nafsi, nafsi, nafsi, nafsi. Aku telah berdusta, aku telah berkata begini, telah berkata begitu. idhamu ila ghairi. Allah telah murka sekarang ini dengan kemurkaan yang tidak pernah murka seperti itu sebelumnya. Dan tidak akan pernah murka seperti itu setelahnya. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. idhamu ila ghairi. Pergilah kalian kepada selainku. idhamu ila Musa. Pergilah kalian kepada Musa. Fayatuna Musa. Maka mereka pun mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Fayaqulun. Mereka berkata, Ya Musa, Anta Rasulullah, Istafakallahu birisalatih, Wa bitaklimih ala nas. Wahai Musa, sesungguhnya engkau utusan Allah swt, Allah pilih engkau khusus dengan risalahnya dan Allah pilih engkau khusus dengan taklimnya bitaklimihi alannas nas di atas seluruh manusia artinya Allah mengistimewakan Nabi Musa dengan taklimnya Nabi Nuh keistimewaannya adalah rasul pertama Nabi Adam keistimewaannya adalah khalaqahullahu bihadis. dan kemudian Nabi Ibrahim keistimewaannya adalah khalilullah dan sekarang Musa, apa keistimewaannya? Kalimur Rahman. Satu-satunya manusia yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung takliman tanpa melalui Jibril alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, atau dalam ayat lain wa kallamahu rabbuh. Ini kesimpulan Musa alaihissalam. Maka mereka berkata dengan memuji Musa, engkau wahai Musa adalah orang yang diutus oleh Allah sebagai Rasul. Dan engkau adalah orang yang diistimewakan dengan taklimnya. Dengan diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Isfa'lana ila rabbik. Berikan kepada kami syafaat kepada Rabbmu. Sampaikanlah kepada Allah untuk kami. Itu makna isfa'lana ila rabbik. Berikan syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Ala tara ma nahnu fi Tidakkah engkau lihat bagaimana keadaan kami sekarang? Ala tara ma qad balagana. Tidakkah engkau lihat bagaimana apa yang terjadi pada kami sekarang? Fayaqulu lahum Musa. Maka Musa pun menjawab ucapan mereka dengan kalimat yang senada dengan nabi-nabi sebelum. Inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab mithlahu qablahu walan yaghdab mithlahu ba'dahu. Nah. Qal sungguhnya Allah telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak akan murka seperti ini setelahnya. Wa inni qataltu nafsan lam umar biqatliha. Dan aku telah membunuh jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Musa alaihissalam masih takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang pernah dilakukannya dari kesalahannya. Padahal sebelum diutus jadi Nabi. Yaitu ketika membela kaumnya dan memukul lawannya. Hawakazahu Musa. Hawakazahu Musa. Maka Musa pun memukulnya. Faqadha alaih. Ternyata mati orang yang dipukulnya. Khamilina'azakumullah. Khamilina'azakumullah. Ini Musa salam menyatakan, aku telah membunuh orang. Dan aku membunuh orang yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Nafsi, nafsi, nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi. Diriku, diriku, diriku, diriku. Pergilah kepada selainku. Idhabu ila Isa. Pergilah kalian kepada Isa salam. Fayatuna Isa fayakulun. Maka mereka pun mendatangi Isa salam. Kemudian mereka berkata, Ya Isa, Wahai Isa, anta Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhun min. Wahai Isa, engkau adalah Rasul utusan Allah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam dan engkau adalah kalimat Allah yang dilemparkan kepada Maryam dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan Isa alaihissalam. Kalau keistimewaan Musa, kalimur rahmah. Kalau keistimewaan Isa, kalimatur rahmah. Berbeda jauh antara kalim dengan kalimah. Kalau kalimur rahman yang diajak bicara oleh ar-rahman. Tetapi Nabi Isa adalah kalimatullah. Merupakan sosok makhluk yang diciptakan dengan kalimatullah. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna matala Isa indallahi Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Kata Allah, Permisalan Isa sama seperti permisalan Adam. Diciptakan dari tanah. Kemudian dikatakan kepadanya kun fayaku. Baik. Apa perbedaannya dengan Adam? Kalau di dalam ayat ini dikatakan sepertinya disamakan. Inna masalah Isa indallah kamasali Adam. Disamakan dengan Adam dari satu sisi. Yaitu khalaqahullah, Allah ciptakan dari tanah. Thumma qala lahu kun Kemudian Allah ucapkan kepadanya, kun jadilah. Maka jadilah dia. Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menginginkan sesuatu maka Allah tinggal menyatakan kalimat kun yang bermakna jadilah, maka jadilah semuanya. Yang diinginkannya, yang dikehendakinya. Tapi kalau begitu apa kesimpulan Isa? Semua juga diciptakan dengan kun. Kita juga diciptakan dengan kun. Nah, ada tiga bentuk penciptaan. Penciptaan pertama adalah langsung dengan tangan Allah. Allah bentuk tanah tersebut dengan tangannya langsung menjadi sosok Adam alaihissalam. Kemudian Allah katakan kun jadilah, maka jadilah Adam alaihissalam. Berarti keistimewaannya khalaqallahu biyadih, dengan tangannya secara langsung. Penciptaan kedua, Allah ciptakan turunan Adam dari proses pernikahan laki dengan perempuan dan kemudian lahirlah. Itu juga Allah kehendaki. Jadilah, maka jadilah dengan proses yang wajar, yang seperti kalian dan kita semuanya. Diciptakan dari bapak dan ibu, kemudian lahir eh, anak. Itu juga tidak lepas dari ciptaan Allah kun, tetapi dengan bentuk wajar. Tetapi Isa alaihi salam diciptakan dari seorang ibu tanpa bapak. Eh, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Kata Maryam, allati ahsanat farjaha menyatakan lam yamsasni bashar wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya aku nggak pernah disentuh oleh laki-laki dan aku bukan pelacur aku bukan orang-orang yang yang didatangi oleh laki-laki tidak dan sodakat sungguh benar ucapan Maryam Alaihissalam bahwa dia adalah seorang yang ahsanat farja sebagaimana persaksian dari Allah langsung dalam Al-Qur'an. Wa Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha. Wa Maryam wa Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha. Yani Maryam adalah suci kata Allah nggak pernah disentuh oleh laki-laki sama sekali. Baik, tetapi toh terjadi kehamilan dan punya anak. Bagaimana itu? Gampang kata Allah. Bagi Allah mudah. Inna matala Isa inna ka matali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Kata Allah, penciptaan Isa sama seperti Adam dengan kalimat kun jadilah maka jadilah dia. Maka kalau Allah katakan jadilah, jadilah. Kalau Allah katakan jadilah, jadi. Apakah dari tanah atau dari bapak tanpa ibu atau dari ibu tanpa bapak? Atau dari ibu dan bapak sekaligus. Bagi Allah kalau katakan jadilah, jadilah. Sudah dibahas, ya diciptakan dari tanah langsung. Sudah diciptakan, nah, sudah dibahas yang dari ibu dan bapak. Sudah dibahas pula yang dari ibu tanpa bapak. Tapi sekarang yang dibalik, dari bapak tanpa ibu. Ada? Hah? Ada apa enggak ada? Hamwa. Diciptakan dari apa? Dari tulang rusuk Adam. Berarti dari bapak tanpa ibu. Dari laki-laki. Karena lihat empat-empatnya bisa. Ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kalian manusia bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menciptakan apapun yang dikehendakinya Apakah tanpa bapak tanpa ibu, ataupun dengan bapak tanpa ibu, atau dengan ibu tanpa bapak, ataupun dengan bapak dan ibu, Allah bisa. Allah tinggal menyatakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Kembali kepada Isa alaihissalam. Berarti apa keistimewaannya? Diciptakan dari seorang ibu tanpa bapak dengan kalimat kun. Nah, Isa. Maka mereka mendatangi Isa dan memujinya dengan kalimat tersebut. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam maruhun minhu. Engkau adalah kalimat Allah dan ruh yang Allah ciptakan. Sama seperti tafsiran Adam tadi, ruhun minhu, yakni ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang asyhadahum ala anfusihim alastu rabbikum qalu bala syahidna. Yaitu ruh-ruh calon-calon manusia yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya dan Allah sudah persaksikan. Alastu rabbikum kata Allah. Bukankah aku Rabb kalian? Mereka semua menjawab, bala syahidna. Bukan bermakna ruhun minhu, ruh dari zat Allah. Bukan. Ini tafsiran orang-orang yang Nasrani atau yang tertipu dengan orang Nasrani. Ini maksudnya ruh dari Allah. Jadi zatnya Allah, ada ruhnya dikasihkan kepada Isa, maka Isa memiliki sifat ketuhanan. Maka Isa itu jelmaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara Nasrani, ada yang meyakini seperti itu. Tidak meyakini anak. Itu bukan anak. Tidak mungkin Allah punya anak. Tapi itu adalah jelmaan Allah di muka bumi katanya. Dua-duanya salah dan dua-duanya kufur. Kamurat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar sekali ucapan yang dikeluarkan dari mulut-mulut mereka. Hakadahu kata Nabi memang demikian keadaan Isa. Hakadahu. Wakallamat, kallamat nasa fil mahdi. Ini keistimewaan yang berikutnya dari keistimewaan Isa. Dan engkau wahai Isa, kallamtan nas. Engkau bisa mengajak bicara manusia dalam keadaan engkau fil mahdi, di dalam pangkuan, masih bayi. Apa yang diucapkannya? Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan <clears throat> ila akhir ayat. Nah, ini keistimewaan Isa juga alaihissalam. Fashfa'lana ila rabbik. Karena keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepadamu, semestinya engkau bisa memberikan syafaat untuk kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala tara ila manahnu fi. Tidak akan kau melihat bagaimana keadaan kami hari ini? Ala tara ma qad balagana. kau lihat bagaimana apa yang telah dicapai oleh keadaan kami ini? Fayaqulu lahum Isa, maka Isa menjawab, mengucapkan pada mereka, "Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah, wa lam yaghdab ba'dahu mithlah, wa lam yadhkur lahu dhanban." Tetapi dalam hal Isa tidak disebutkan kesalahan-kesalahannya atau tidak disebutkan ucapan-ucapan yang bermakna seperti itu. Lam yadhkur lahu dhanban, tidak disebutkan beberapa kesalahan. Idhabu ila ghairi. Pergilah kepada selainku. Idhabu ila Muhammad. Pergilah kalian kepada Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai kita terkena ucapan Rasulullah sallam. Raghima anfum ri'in. Dukirtu indahu walam yusalli alaih. Sungguh rugi, sungguh celaka Orang yang disebut namaku, tetapi dia tidak bersolawat untukku, kata Nabi. Baik, nah walaupun tidak perlu menjerit cerit tetapi jelas sunnahnya untuk mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kita menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan nama manusia-manusia yang kita kenal sekarang ini bukan, tetapi nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayatuna, fayatuni. Kata Nabi SAW, maka mereka pun mendatangi aku. Maka mereka pun mendatangi aku. Fayaquluna ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata mereka, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah. Engkau penutup para anbiya. Ghafarallahu laka dhanbaka ma taqaddama minhu wa ma ta'akhkhar Allah telah mengampuni dosamu, apa yang telah lewat dan apa yang akan datang. Fashfa' lana ila rabbik. Maka berikan syafaat untukku kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala tara ila ma nahnu fi? Tidakkah kau melihat bagaimana keadaan kami sekarang ini? Ala tara ma qad balagana? Apakah kau tidak melihat bagaimana yang sudah sampai kepada kami ini atau sudah mencapai sekarang ini? Fa'akum, maka aku pun bangun, aku pun bangkit kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat lain Rasulullah menjawab, "Ana Memang akulah bagiannya. Fa'ati tahtal arsi Maka aku pun mendatangi di bawah ars Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqa'u sajidan li Rabbi azza wa jal. Aku pun tersungkur sujud untuk Rabbku azza wa jal. Thumma yaftahu Allahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husni tanai alayhi. Syai'an lam yaftahu ala ahadin setelah sujud di hadapan Rabbku Azza wa Jal, maka dibukalah oleh Allah atasku dan diilhamkan kepadaku min mahamidihi dari pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala sanjungan-sanjungan kepadanya yang tidak pernah dibukakan untuk siapapun sebelumku. Ini catat, ya, dikasih stabilo, kasih garis atas. Bahwa ini adalah dalil <clears throat> bahwa pujian-pujian Rasulullah SAW yang saat itu diucapkan baru diilhamkan saat itu. Sebab ada beberapa riwayat yang hanya menyebutkan aku memberikan pujian-pujian yang tidak pernah dipujikan sebelumnya. Titik. Kemudian jadikan dalil. Oleh beberapa orang-orang yang jahil, orang yang bodoh, menyatakan bahwa Rasulullah SAW punya ilmu yang disembunyikan. Punya ilmu yang disembunyikan. Yaitu puji-pujian kepada Allah yang dia simpan, tidak pernah diucapkan, sampai nanti ketika syafaat, baru diucapkan. Sebab riwayatnya, pujian-pujian yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun sebelumnya dikira Rasulullah SAW menyimpan ilmu tersebut. Nah, wallah, tidak demi Allah. Ya. Rasulullah SAW al-amin, as-sadiqul masduq, yang terpercaya, maka semua yang diajarkan oleh Allah, semuanya dikhabarkan. Ya. Ma'alimahu lahum. Semua kebaikan yang Rasulullah ketahui untuk manusia. Ini semua kebaikan yang Rasulullah tahu disampaikan seluruhnya, tidak disembunyikan. Kita bantah mereka dengan lafaz ini, lafaz Imam Ahmad. Kita bantah mereka dengan lafaz yang kita baca tadi. Bahwa dalam lafaz-lafaz lain dan setiap lafaz hadis dengan hadis yang lainnya saling menerangkan boleh disebutkan dengan jelas yaftahullahu alayya wa yulhimuni Allah membuka hatiku saat itu dan Allah mengilhamkan kepadaku saat itu puji-pujian yang tidak pernah diberikan pada siapapun sebelumnya berarti baru diberi ilmunya saat itu Bukan disimpan di dunia. Oh ini jangan sampaikan. Ini buatku nanti. Tidak ada. Ajaran Islam bukan ajaran silat. Bukan ajaran kungfu. Kalau ajaran kungfu kan gurunya nggak akan memberikan seluruhnya. Kenapa? Takut kalah sama muridnya. Kalau punya 10 ilmu, 10 jurus, akan sampaikan 9. Ini kalau yang ke 10, saya sampaikan juga, dia akan mengalahkan aku kalau ada sesuatu. 9. Begitu muridnya ternyata kurang ajar melawan, dia punya jurus yang ke-10, nggak disangka-sangka oleh muridnya. Itu kungfu, silat. Agama tidak demikian. Disampaikan seluruhnya, tidak tersisa. Semuanya ma'alimahu lahum. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat riwayat yang sahih, Rasulullah SAW mesti atasnya untuk menyampaikan kebaikan yang diketahuinya kepada manusia. Maka kalau sudah tahu ada kebaikan, mesti disampaikan. Tidak boleh disembunyikan. Berarti yang disampaikan atau yang dibaca puji-pujian pada Allah ketika meminta syafaat adalah puji-pujian yang baru diilhamkan saat itu sebagaimana lafaz ini. Tumayaftahallah alayya wa yulhimuni min mahamidihi diilhamkan kepada aku puji-pujian wa husna sana dan sanjungan-sanjungan yang lam yaftahu ala ahadin qabli yang tidak pernah membukakan kepada siapapun sebelumku fayaqul sampai Allah berfirman ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam irfa ra'sak sal tu'ta isfa' tushaffa wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam irfa' ra'sak angkat kepalamu sal tu'ta Mentalah engkau akan diberi. Isfa tu syafa' berikan syafaat, maka engkau akan diberikan syafaat untuknya. Fakulu, maka aku katakan kepada Allah, Ya Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku, umatku umatku. Ya Rabbi ummati ummati, Ya Rabbi ummati ummati. Fayaqulu adkhil min ummatika, man la hisab alaihi min al-babil ayman min abwabil jannah. Maka kata Allah, masukkan dari umatmu orang-orang yang tidak ada hisab baginya dan tidak ada azab dari pintu kanan dari pintu-pintu surga. Wahum syuraka'un nas fima siwahu minal abwab dan di, mereka pun orang yang termasuk menyertai orang-orang lain dari pintu-pintu lain. Allah taala a'lam demikian yang diriwayatkan. Artinya mereka adalah orang-orang yang berhak untuk masuk pintu-pintu lain juga. Sebagaimana ketika Abu Bakar Siddiq <laughs> ditanya tentang masalah puasa. Masalah salat. Masalah ini, masalah itu. Ternyata semuanya adalah Abu Bakar. Abu Bakar tanya ya Rasulullah. Apakah ada orang yang masuk dari pintu semuanya itu? Karena ada pintu untuk orang-orang yang merupakan ahli saum, ahli puasa, yaitu pintu ar-rayyan. Ada pintu lagi untuk ahlus salah. Ada pintu lagi untuk ahli zakah. Ada orang pintu-pintu lagi yang demikian dan demikian. Maka Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang masuk ke semua pintu itu? Ada. Maka di sini disebutkan bahwa kata Allah masukkan orang-orang yang la hisabalahum yang tidak perlu dihisab wala azab. Yang 70 ribu orang masuk jannah tanpa hisab, tanpa ada. Dipersilahkan untuk masuk dari pintu kanan. Tetapi tentunya mereka syuraka'uhum syuraka'un nas fima siwahu minal abwab. Dan mereka pun adalah sekutu-sekutu manusia lainnya dari pintu-pintu lain. Berhak untuk masuk pintu ini, pintu sana, pintu sana, pintu semuanya. Karena ini orang yang paling istimewa. Yaitu yang la hisaba la adab. kemudian Nabi bersabda, والذي نفسي بيده لما بين مصرعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر sungguh antara dua misra'ain pintu itu ada tiang kanan tiang kiri apa namanya Husain itu namanya misra'ain dalam bahasa Arab dan selalu dua ada batas kanan dan batas kiri Nah ini namanya misra'aihi. Taib. <laughs> Ma baina misra'ain antara sisi pintu yang kanan dengan sisi pintu yang kiri min il jannah dari pintu-pintu surga itu jaraknya seperti antara Mekah dengan Hajar. Kalau Hajar tidak tahu tempatnya, maka lebih dekat lagi kama baina Mekah wa Busra. Mekah dan daerah Busra yang hampir ke Syam, hampir ke daerah Syam. Demikian akhrajahu fi sahihain. Demikian dikeluarkan dalam dua kitab sahih. Wa bima'nahu semakna dengan ini. Wal lafdhu lil Imam Ahmad sedangkan lafadznya dalam lafaz Imam Ahmad. Lafaz yang ditulis di sini adalah lafaz Imam Ahmad rahimahullah. Kalau bin Azam perhatikan. Apa berarti syafaat yang pertama? Diminta oleh Rasulullah SAW. Syafaat yang pertama diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita baca tadi? masukkan ke dalam surga orang yang tidak memiliki hisab wal azab. Wal ajab kullal ajab. Kata pensyarah rahimahullah Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi. Wal ajab kullal ajab. Dan sungguh heran dan sangat mengherankan. Min iradila imal lihadal hadis. Banyaknya para imam-imam ahlu sunnah meriwayatkan hadis ini min aksari turuqihi bahkan dari kebanyakan jalan-jalannya la yadhkuruna amra syafaatil ula ternyata kebanyakan mereka tidak menyebutkan syafaat yang paling utama yang paling pertama bi ayati rabb subhanahu wa ta'ala li faslil qada yaitu datangnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan urusan manusia Khana azakumullah. Bahkan kebanyakan riwayat-riwayat tentang syafaat selalu diawali dengan riwayat syafaat keluarkan dari neraka orang-orang yang masih memiliki iman. Karena Ini syafaat untuk mereka yang harusnya diadab, diselamatkan dari api neraka. Kenapa demikian? Akan dijawab oleh beliau. Bahwa itu bukan kedustaan, bukan perubahan, bukan. Tetapi mereka menyampaikan yang terpenting dari sekian syafaat. Sesungguhnya terpenting dari satu sisi. Terpenting dari sisi apa? Terpenting dari sisi nasihat untuk kaum muslimin yang ketika itu terfitnah dengan fitnah khawarij. Dan fitnah mu'tazilah. Yang kedua-duanya berpemahaman kalau seorang sudah masuk neraka tidak akan bisa keluar lagi. Seorang yang sudah masuk di azab dalam neraka tidak akan bisa keluar lagi. Maka mereka membantah. Tidak bisa. Diriwayatkan haddatsana fulan an fulan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW sampai pada kalimat Rasulullah sujud dan meminta pada Allah syafaat sampai kemudian Allah katakan keluarkan dari api neraka orang-orang yang masih memiliki iman. Langsung ke situ. Diringkas. Diringkas. Padahal itu bukan syafaat yang utama, yang paling besar. Syafaat utama yang paling besar, yang disebut dengan syafaatul rumma adalah syafaat yang pertama. Yaitu meminta pada Allah untuk cepat diselesaikan mereka-mereka yang ada di mahsyar ini. Mereka dalam keadaan betul-betul gelisah dengan keadaan mereka, tersiksa. Mereka gelisah, hati mereka dan juga badan-badan mereka tersiksa. Ingin cepat diselesaikan. Keringat mereka ada yang sampai di mata kaki, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di dadanya, dan ada yang sampai di lehernya dan dagunya sehingga dia tidak bisa menundukkan kepalanya. Hanya begini saja. Sengsara. Maka mereka meminta syafaat. Siapa kira-kira yang butuh? Seluruhnya. Seluruhnya butuh. Maka dikatakan udhma. Syafaat yang udhma. Maka ikhwan bin a'azakumullah dikatakan di sini al-ajab kullal ajab yang mengherankan dan sangat mengherankan bahwa para imam-imam ahlul hadis meriwayatkan hadis ini hadis ini dari banyak jalannya dari sekian banyak jalan tidak menyebutkan syafaatul ula, tidak menyebutkan syafaat yang pertama. Yaitu ayat ya Rabb subhanahu wa ta'ala li faslil qada, yaitu datangnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan urusan-urusan manusia. Kama warada hadza fi hadis sur. Sebagaimana diriwayatkan kisahnya dalam hadis sur. Hadis ketika ditiupkannya sangkakala. Fa innahul maqsud fi hadzal maqam. Karena sesungguhnya itulah yang dimaksud di dalam keadaan mereka sekarang itu atau dalam keadaan mereka ketika itu. Apa yang dibutuhkan oleh mereka? Diselamatkan dari neraka? Belum. Belum bicara neraka atau surga. Ya. Atau mereka ingin masuk surga belum, belum ada hisab, belum ada apa. Kira-kira orang-orang ini mahsyar apa yang dibutuhkan? Penyelesaian atau disegerakannya penyelesaian urusan. Maka syafaat yang pertama adalah syafaat ingin disegerakannya mereka untuk diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan bahas pada kajian mendatang billahi taala tentang syafaat al-udma, atau syafaat yang terbesar.